yaitu syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ala minnatihi wa fadlih. Yaitu sampai pada ucapan Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya tentang golongan ahlul dalal atau al-firaq ad-dullal kelompok-kelompok sesat dalam wahyu yakni yang menyimpang tentang wahyu Allah dan kitab Al-Qur'an yang sempurna. Ternyata ahlul dhullal yanqasimu ila firqatan atau ila firqatain menjadi dua jenis bukan dua kelompok tapi dua jenis. Kelompoknya banyak. Alirannya bermacam-macam tetapi kalau diklasifikasikan hanya ada dua jenis saja. Jenis pertama golongan yang mengganti, jenis kedua golongan yang membodohkan. Ahlu tabdil dan ahlu tajhil. Tabdil merubah. Yubaddilun kalam Allah. Yubaddiluna kalam Allah, ini mengganti-ganti, merubah-rubah ucapan Allah SWT. Ini jenis pertama. Jenis kedua, ahlut tajhil. Golongan yang membodohkan kaum muslimin terhadap makna-makna yang ada di dalamnya. Baik, dari dua ini. Yang pertama, yaitu golongan ahlut tabdil yang merubah-rubah kalimat Allah yubaddiluna kalam Allah yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ihi yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya ada dua kelompok di dalamnya terpecah lagi menjadi dua golongan pertama terpecah lagi menjadi dua yaitu golongan ahlut takhil dan ahlut ta'wil ahlut Takhil atau ahlul waham wat takhil golongan yang berkhayal yang kedua golongan yang merubah dengan tahrif menyeret maknanya kepada makna-makna lain Kenapa dijuluki dengan berbeda padahal kedua-duanya sama merubah kalimat Allah? Iya, Memang sama-sama merubah, tetapi yang pertama merubah kepada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang kedua merubah dengan sesuatu yang jelas dan jelas salah. Artinya jelas maksudnya tapi salah. Dua-duanya ahlu tabdil. Dua-duanya merubah Al-Quran. Adapun golongan pertama ahlul waham wa takhyil sudah dibahas pada pekan pada pekan yang lalu yaitu yang menyatakan bahwa para anbiya menghabarkan tentang Allah, tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka dan lain-lain. Itu gambaran-gambaran yang katanya nggak cocok dengan aslinya. Hanya fiksi. Terus bagaimana? Kalau nggak cocok dengan aslinya kan berdosa. Bukan. Tetapi kata mereka, kamu disuruh menghayalkan sendiri. Kamu disuruh menghayalkan sendiri. Ayat-ayat yang memberitakan tentang berita-berita gaib semuanya adalah gambaran yang bukan sebenarnya. Tetapi kamu disuruh untuk menghayalkan sendiri. Oleh karena itu dijuluki dengan ahlu at-takhil. Golongan para penghayal. Ikhwani fiddina azakumullah itu sudah dibahas. Tokohnya yaitu Ibnu Sina. Yang katanya tokoh kedokteran Indonesia, tokoh kedokteran bukan Indonesia, tokoh kedokteran Islam. Kita jawab, dia tokoh kesesatan di dalam Islam. Yang mengajarkan dalam bentuk kitab filsafat yang diberi judul Qanun. Aturan-aturan judulnya. Ternyata isinya adalah aturan-aturan cara berpikir. Cara berpikir ala filsafat tentunya. Di antaranya ada aturan yang dia tulis sebagai konun bahwa semua apa yang disebut dalam Quran tentang hal-hal yang gaib, tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, tentang surga, tentang neraka, tentang apapun yang terjadi nanti di akhir zaman, semuanya nggak benar berarti dosa? Bukan. Itu adalah bahan untuk kalian berkhayal katanya. Bahan untuk kalian berkhayal. Ada qaulun min qawanin di disina, Abal. Sekarang yang kedua masih di dalam jenis pertama yaitu kotut tabdil, merubah Al-Qur'an. Tadi golongan pertama merubah dengan apa? dengan khayalan-khayalan yang tidak jelas. Kalian bayangkan apa saja boleh. Pokoknya dalam koridor apa yang sudah disebutkan. Yang kedua ahlu tahrif wa ta'wil. Ini yang lebih banyak. Yaitu golongan yang berkata bahwa al-anbiya lam yaqsidu bihadihil aqwal ma huwa al-haqqu fi nafsil amr. Bahwa para anbiya tidak bermaksud dengan ucapan-ucapannya, dengan ayat-ayat yang dibawanya, tidak bermaksud untuk menerangkan kebenaran pada zatnya. Bukan. Tetapi kebenaran fi nafsil amr huwa ma'alimnahu biukulina. Tapi yang namanya kebenaran adalah apa yang kita pahami dengan akal-akal kita itu kebenaran. Ini juga nggak kalah kurang ajarnya dengan yang pertama. Berarti ayat dan hadis dipahami oleh kita dengan akal-akal cerdas kita, katanya. Nah, apa yang kita pahami itu, itu kebenaran. Adapun apa yang di dalam kalimat-kalimat Quran dan Sunnah belum dikatakan kebenaran. Karena bisa dipahami dengan A, bisa dipahami dengan B, bisa dipahami dengan C, bisa dipahami dengan sekian pemahaman. Yang mana yang kebenaran? Tidak jelas. Berarti selama itu masih nusus, selama itu masih teks, selama itu masih kata-kata, belum dikatakan kebenaran. Setelah dipahami oleh kaum muslimin, maka yang dipahami oleh kaum muslimin itulah kebenaran. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalau saja mereka berkata bahwa yang dipahaminya kalau sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, Allah dan Rasulnya, maka itu kebenaran. Atau ada pun yang dipahami dengan salah, tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukan kebenaran. Itu masih ada sisi kebenarannya. Karena memang ayat ketika turun dipahami dengan benar, dipahami dengan salah. Dipahami dengan benar itulah hak, <clears throat> dipahami dengan salah Itulah batin. <clears throat> Oleh karena itu, Allah menyebutkan tentang Quran, yudillu bihi kathiran. Wa yahdi bihi kathiran. Apa maknanya? Yahdi bil Qur'ani kathiran wa yudil. Dan menyesatkan dengan Quran kathiran. Tetapi itu pun kita katakan dari sisi lain salah, besar. Karena jelas Al-Quran fi hak, haq. Aqwalur Rasul fi hak. haq. Apa yang terkandung dalam Quran pada zatnya itu hanya kebenaran, tidak lain. Apa yang terkandung dalam ucapan Rasulullah SAW semuanya kebenaran, tidak lain. Maka yang namanya kebatilan itu ketika disalahpahami oleh manusia, maka kesalahpahaman itulah yang dikatakan batil. Kesalahpahaman itu adalah kesesatan penyimpangan ila akhirihi. Tetapi ini nasallahu salamul afiyah kesombongan. Ahlu at-ta'wil, golongan ahli ta'wil sombong. Menyatakan bahwa Al-Qur'an belum dikatakan kebenaran karena masih bisa dipahami dengan kesana kemari. Dengan istilah mereka masih bias. Masih bias. Cahaya matahari yang kalian lihat bisa dibiaskan menjadi tujuh kalau kalian pakai kaca berbentuk segitiga, limas, kemudian matahari datang, keluar ke sana, ada mejiku hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Padahal tadinya putih. Dibiaskan jadi tujuh. Kata mereka, kalau masih kata-kata, masih abstrak, masih bias, masih bisa merah, bisa kuning, bisa me, mejiku itu bisa semua. Katanya. Sehingga kebenaran itu bukan di situ. Tapi kebenaran adalah pada akal-akal kita. Ketika kita cerdas memahami dengan benar, benar menurut akal, maka itu kebenaran. Ikhwani fiddin azakumullah lihat kalimatnya. Qala innal haqqa fi nafsil amr huwa ma'alimnahu bi'uqulina. Kata Imam Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa mereka berkata bahwa kebenaran itu adalah pada apa yang kita pahami dengan akal-akal kita, maka itu kebenaran. Allah sebelum menurunkan Al-Qur'an, sebelum mengutus rasul, sebelum memberikan dalil-dalil tanda-tanda, Allah sudah memberikan akal dari awal pertama, kata mereka. Sehingga mereka mendewakan akal di atas dalil. Dan ini seluruh ahli filsafat berkaidah seperti ini. Thumma yajtahidun. Setelah itu mereka berijtihad fi ta'wili hadil aqwal untuk menakwil-nakwilkan ayat-ayat tadi dengan katanya dalam tanda petik kecerdasan mereka. Berupaya untuk menakwilkan, menafsirkan dengan kecerdasan akal mereka. Kecerdasan dalam tanda petik karena hakikatnya kedunguan bukan kecerdasan. Karena ayat itu sudah pernah dipahami oleh Rasulullah SAW dan sudah pernah dipahami oleh para sahabat dan sudah dipraktekkan. Kalau cerdas benar-benar cerdas, pasti mereka akan bertanya kepada mereka mereka yang sudah menerapkannya dan dipersaksikan oleh Allah dan dipuji oleh Allah bahwa kuntum khaira ummat, kalian sebaik-baik umat, itu namanya cerdas. Mereka yang cerdas adalah ahlu sunnah salafiyun, pengikut salaf. Karena mereka berpikir dengan cerdas bahwa Al-Quran sudah pernah diterjemahkan dalam bentuk praktek di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dan ternyata dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah menyatakan benar itu yang saya maksud. Benar itu yang kami inginkan. Lihat mereka, lihat generasi pertama. Allah puji dalam ayat Al-Quran bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Tetapi haulah membungkus kedunguannya dengan kecerdasan. Berkata bahwa ayat ini masih belum jelas, maka tidak bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran itu ada pada akal-akal kita ketika kita memahami dengan jenius, dengan cerdas. Maka itu kebenaran. Karena akal lebih dulu daripada Quran. Sebelum turun Al-Quran, sebelum turun kitab-kitab Samawiyah, sebelum diutus para Rasul, akal sudah diturunkan oleh Allah pertama kali. Maka akal sebagai patokan utama, sedangkan Quran dan Sunnah adalah fiksi bahan berpikir kita. muslimin rahimani wa rahimakumullah. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون التأويل أو لا يجزمون بالتأويل oleh karena itu kebanyakan mereka tidak tegas dalam hasil pikirannya. Nggak tegas. setiap mereka menyimpulkan satu kesimpulan, mereka tidak tegas dan mereka akan berkata memungkinkan untuk ditafsirkan seperti ini. Mengapa? Karena mereka menyadari mungkin pula bisa ditafsirkan dengan akal kepada makna lain. Sehingga la yajzimun bitta'wil. Bal yakulun, bahkan selalu mereka berkata yajuzu an yuradu kada wa yajuzu ayyuradu kaza. Bisa jadi atau bisa diseret kepada makna yang seperti ini. Atau ada kemungkinan yang dimaksudkan ini. Maka mereka kesimpulannya kata para ulama selalu dalam keadaan ragu. Berujungnya filsafat, berujungnya ilmu kalam pada syak, pada keraguan tidak pernah yakin. <clears throat> Wa ghayatu ma ma'hum imkanu ihtimalil lafz. Maka puncak tertingginya apa yang ada pada mereka puncak tertingginya hasil dari pikiran mereka hanya imkanuhtimalil lafaz ada kemungkinan lafat bermakna ini, ada kemungkinan lafat bermakna itu. Itu belum membawa apa-apa. Karena kaedah para ulama yang jenius, yaitu para usuliyin, ahli fiqh, menyatakan, Ida wujidal ihtimal, batal istidlal Kalau masih ada kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan, maka pendalilan gugur. Pendalilan gugur. Dan itu kaidah dipakai dalam fikih, dalam syariat, bahkan dalam urusan dunia kalian. Contoh dalam urusan dunia, ini kemana arahnya kalau saya mau ke alamat ini? Mungkin ke sana, tapi mungkin juga ke sini, tapi bisa jadi juga ke situ atau ke belakang. Hal ajab? Apakah dia sudah menjawab? Belum. Kamu belum menjawab. Karena tetap saya dalam kebingungan. Mau kemana? Karena nggak ada jazm. nggak ada ketegasan. Beda dengan ayat Al-Quran yang selalu disifati la syakka. Fi, wala raiba fi, wala miryata fi. Nggak ada keraguan padanya. Ada ketegasan di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beda dengan prinsipnya para ulama ahlu sunnah. Yang mereka ketika berbicara. Betul-betul tegas dan jelas seperti matahari. Kebenaran ada pada Quran dan sunnah. Loh, tapi kan bisa dipahami ke sini, bisa dipahami karena naam. Dan sudah dipastikan oleh Allah. Yang pemahamannya dengan benar adalah Rasulullah dan para sahabat. Ketika menerapkan Quran pada praktek-praktek mereka. Maka kita ikut mereka. Jelas apa tidak jelas? seperti matahari. Taunya kalau pemahaman mereka benar, taunya karena Allah turunkan ayat berikutnya. Menyatakan kuntum khaira ummat, kalian sebaik-baik umat. Allah turunkan ayat lainnya, lihatlah muhajirin dan ansar. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya dipuji-puji oleh Allah taala. Alhamdulillah. Tetapi mereka selalu berkata yajuzu an yuradu kada. Wa yajuzu yuradu kada. Bisa ditafsirkan seperti ini. Bisa juga dipahami seperti ini. Itu tidak menjawab. Berarti kalian selalu fi raibihim yataraddadun. Sudah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu dalam keraguan berbolak-balik. Kadang berkata begini, kadang berkata begitu. Terus dalam keadaan ragu. Tidak pernah yakin. Itu dua. Dari ahlu tabdil. Ada berapa ahlu tabdil? Berapa jenis? Dua model. Satu model mengajak berkhayal. Satu model mengajak untuk mengganti kepada makna-makna lain. Dan itu pun bias juga maknanya nggak jelas makna yang mana. Ini mungkin. Itu mungkin kata mereka. Adapun yang kedua sekarang. Tariqatut tajhil وأما أهل tadlil والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون Sesungguhnya, kata mereka, para nabi dan pengikut para nabi, mereka itu bodoh tidak paham. Berarti sombong dong seperti golongan pertama ada beda sedikit. Kalau mereka tidak meninggikan dirinya di atas Nabi, tapi menganggap sama. Dan kami pun tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Terus bagaimana? Wallahu ta'ala alam maknanya kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ahlu tajhil. Yaitu di dalamnya apa yang sering kita kenal. Yaitu para mufawwidin. Para mufawwid. Mufawwid itu yang tidak mau menerjemahkan tidak mau memahami, tidak mau menafsirkan, tidak mau bahkan menerjemahkan dari bahasa Arab aja nggak mau. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad. Apa itu yad? Tangan. Oh bukan. Oh, berarti kamu ikut mereka bilang kekuasaan, kekuasaan. Bukan juga. Apa? Pokoknya yad. Ya apa maknanya? Wallahu taala a'lam. Kita serahkan pada Allah swt. Kita tidak tahu, Rasul pun tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Oh, jadi bodoh kabeh. Nabinya nggak ngerti, rasulnya nggak ngerti, malaikatnya nggak tahu. Itu ujung dari mufawwid. Apa ada aliran seperti ini? Ada. Dan tokohnya sangat kalian kenal, yaitu Hasan al-Banna. Dia berkata bahwa kita berdiri di tengah-tengah antara ekstrim yang kanan dan ekstrim yang kiri. Sebagian menganggap bahwa Allah benar-benar punya tangan. Akhirnya seperti makhluk punya tangan. Yang satu lagi menyeretnya kepada makna-makna lain. Berarti merubah Al-Quran. Sedangkan kami menyatakan bahwa kalimat yang nggak tahu apa itu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuh salaf katanya. Astagfirullah, salaf yang mana? Ya Hasan, yang mana salaf yang seperti itu? Itu bukan pemahaman salaf. Itu pemahaman para mufawwid. Kembali kita kepada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kata beliau, La ya'rifuna ma aradallah. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam ayat Al-Quran. Dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Dari sifat-sifat juga tidak mengerti wa aqwalil anbiya dan juga tidak memahami ucapan para nabi yaqulun mereka berkata yajuzu an yakuna lin-nas ta'wil la ya'lamuhu illallah bisa jadi ada kalimat-kalimat dalam Quran dan Sunnah yang tidak dipahami oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhu Jibril, wala Muhammad, wala ghairuhu minal anbiya tidak diketahui oleh Jibril tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui oleh yang lainnya dari para nabi fadlan adil sahabah wa tabi'in apalagi dipahami oleh para sahabat apalagi para tabi'in enggak ada yang tahu wa anna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa atau kalimat ilaihi yas'adul kalimut tayyib kepadanya naik kalimat yang tayyib atau kalimat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai apa yang menghalangi oleh apa yang menghalangimu ya iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku ayat-ayat ini kata mereka la ya'rifu ma'ani hadhil ayat nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengerti makna ayat-ayat ini. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kamu tidak tahu, saya tidak tahu, seluruh kaum muslimin ada yang tahu. Bal makna alladhi dallat alaihi la ya'rifuhu illallah. Bahkan makna kalimat yang ada dalamnya tidak dikenali, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Pertanyaannya, kalau gitu untuk apa diturunkan? Untuk apa diturunkan kalau nggak diketahui mananya? Ajib. Jelas bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Golongan apa namanya ini? Ahlut tajhil. Ajaran pembodohan. Golongan pembodohan Allah berfirman kada wa kada, nggak tahu maknanya. Quran mengatakan begini, wallahu alam nggak tahu maknanya. Allah menyatakan Rasulullah SAW menyatakan wallahu alam nggak tahu maknanya. Ikhwani din, azakumullah. Kalau tidak dipahami kecuali oleh Allah sendiri untuk apa diturunkan barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala bal ma'naha alladhi dallat alaihi bahkan makna yang ditunjukkan atasnya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Yadunnuna, perhatikan kalimat ini. Yadunnuna anna hadhihi tariqatus salaf. Mereka mengira bahwa ini jalan salaf. Tidak. Ini bukan jalan para sahabat. Wala tabi'in wala tabi'ihim. Bukan jalan para ulama bahkan. Bukan jalannya para imam, imam ahlus sunnah. Ini jalannya golongan orang-orang yang mengajarkan kebodohan dan pembodohan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah kesesatan-kesesatan mereka. Yang tadi mendewakan akal. Yang ini membuang akal sama sekali. Nasolah salam al Akal diturunkan oleh Allah untuk dipakai dengan benar. Berapa kali Allah katakan afala taqilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Afala taqilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Tetapi jangan diletakkan di atas Quran, di atas sunnah. Letakkan di bawah Quran dan sunnah. Perangkat untuk memahami dengan benar. Yaitu apa yang sudah dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan dipraktekkan oleh mereka. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Dilanjutkan oleh para tabi'it tabi'in. Dan para imam, imam ahlu sunnah. Dilanjutkan oleh orang-orang ezkiya. Orang-orang jenius. Mereka disebut abqari. Jenius Ikhwani din a'azakumullah. Tetapi mereka-mereka yang menggunakan akalnya dengan bodoh, menggunakan akalnya dengan salah, kemudian membuat orang jadi bingung. Mungkin bermakna demikian. Nah memungkinkan juga memiliki makna yang seperti ini. Wa yuradu biha wa yajuzu an yurad. Ini barakallahu fikum kedunguan. Dungu. Dia punya akal tapi nggak dipakai dengan benar. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Al-kayyis, apa makna kayyis? Cerdas, genius Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan untuk bekal mati. Itu cerdas namanya. Kalau menentang Quran, menentang sunnah, mendewakan akalnya, dungu namanya kembali kepada kitab. Thumma minhum man yaqul. Di antara mereka juga ada yang berkata, "Innal murad bihadza khilafu madluliha adh-dhahir al-mafhum." Bahwa yang dimaukan dengan ayat ini adalah berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimatnya. Aneh apa enggak aneh? Istilah sopannya bagi mereka bahwa zahiruha ghairu murad. Terus kalau zahirnya enggak dimaksud, yang mana yang dimaksud? Makna batin, makna batinnya siapa yang tahu? Kalau mereka kemudian merasa saya yang tahu, kita akan jawab bagaimana Rasulullah SAW enggak tahu, bagaimana para sahabat enggak tahu, merasa lebih alim. Atau kalau jawabnya, enggak ada yang tahu. Pokoknya maknanya bukan begini. Bahwasanya Allah menyatakan Ar-Rahman di atas arasnya, tapi maksudnya bukan di atas aras. Maksudnya apa? Allah alam. Allah menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Iya, ayatnya begitu. Tapi makna yang terpahami bukan yang dimaksud. Lalu terus apa maksudnya? Ya pokoknya maknanya bukan tangan Allah tangan mereka, bukan tangan Allah di atas tangan mereka. Ya lantas maknanya apa? Ya pokoknya nggak tahu. Maknanya bukan begitu. Lihat ikhwan ibn Allah kedunguan-kedunguan mereka. Mereka ajarkan kepada kaum muslimin. Makanya dijuluki dengan ahlut tajhil. Wala ya'rifuhu ahad. Katanya maknanya tidak diketahui oleh siapapun kama la yu'lam waqtas sa'ah sebagaimana tidak diketahui hari kiamat itu kapan maka kita tidak tahu juga maknanya Allah di atas arasnya apa tidak tahu pokoknya maknanya bukan di atas aras ini barakallahu fikum kedunguan yang dipelihara wa minhum man yaqul di antara mereka juga ada yang berkata bal tujra ala zahiriha wa tuhmal ala zahiriha wa ma يعلم fala yu'lam ta'wiluha illallah fayatanaqadun ada lagi yang berkata pokoknya dohirnya itu yang kita terima pokoknya dohirnya seperti itu seperti itu kita katakan yadullah fawqa aydihim ar-rahman ala arsy istawa pokoknya itu dohirnya kita terima seperti apa kata dohirnya apa kata teksnya tetapi maksudnya nggak ada yang tahu. Ini juga ada keanehan, ada kontradiksi. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, fayatana qabun. Akhirnya mereka terjatuh dalam tanah Tanah Tanaqud maknanya kontradiksi. Ya tanah qabun bertentangan. Terima dohirnya tapi jangan terima. Terima dohirnya tapi jangan terima. Kan gitu. Itu kan namanya bertentangan, tanah qud kontradiksi. Kita terima apa kata dohirnya. Tetapi maksudnya tidak tahu. Ajib. <laughs> Apakah itu manhaj salaf? Apakah itu jalan para sahabat? Bukan. Jalan salaf itu yang ditafwid, yang diserahkan pada Allah dengan kalimat saya tidak tahu, itu kayak apanya, takyifnya. Adapun makna kalimat jelas dipaham karena Quranan Arabian karena Al-Quran bahasa Arab. Diturunkan kepada orang Arab. Bagaimana mereka tidak paham? Berarti apa maknanya tangan uh, Yadullah Fauqahidim? Maknanya tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti benar-benar tangan Allah di atas tangan mereka. Naam aman nabihi. Iya, kami beriman. Kullun min indi rabbina. Itu semua dari Rabb kami. Allah yang bilang bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Di mana Allah? Di atas. Maka semua zat Allah di atas makhluknya maka tidak ada keanehan kalau dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Baik. Nah ketika kayak apa itu? Nah itu yang tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita serahkan pada Allah. Jadi tafwid atau fawwada at-takyif ilallah. Yang dipasrahkan kepada Allah itu kaifiahnya. Bukan maknanya. Kalau maknanya yang ditafwid, itu berarti engkau membodohkan masyarakat. Berarti engkau mengajak kaum muslimin untuk bodoh. Mari kita belajar. Ayat ini tidak tahu maknanya. Mari kita belajar lagi. Hadis ini tidak bisa dipahami. tapi itu? mengajarkan ilmu atau mengajarkan kebodohan? Ajib. Wallahi keanehan yang sangat jelas bagi pada para mereka. Walhamdulillah. Atyasun sunnas ahlus sunnah. Yang paling cerdas dari manusia adalah ahlus sunnah para salafiyun. Qal haitsu asbatu laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Fayatanaqadun mereka bertentangan atau kontradiksi di mana mereka menetapkan sesuatu tapi kemudian mengatakan maknanya tidak begitu. Wa qalu ma hadza innaha tuhmal ala zahiriha. Tapi tetap berkata kita bawa ayat ini sebagaimana apa adanya, sebagaimana dohirnya tapi ingat, maknanya bukan yang dimaksud. Aneh. Jelas itu adalah kontradiksi. Wahaulai yashtarikuna fil qawli bi anna rasul lam yubayyinal murad. Berarti aliran-aliran tadi walaupun berbeda-beda sedikit, tapi sama dalam satu hal. Mahuwa? sama dalam satu hal, yaitu membodohkan kaum muslimin. Menganggap bodoh dirinya dan seluruh para rasul Para malaikat semuanya tidak mengerti apa yang Allah katakan. Ikhwani fi din azakumullah. Yashtarikuna fil qalbi anna Rasul lam yubayyin. Yang kedua, mereka juga sepakat walaupun beda-beda pemahamannya tetapi ada kesamaan. Apa itu? Berarti mereka sepakat Rasulullah SAW tidak menerangkan apa yang dimaksud dalam ayat tadi menganggap bahwa Nabi belum menjelaskan dalil-dalil, belum menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, allati yaj'alunaha muskilatan au mustashabihah, yang mereka anggap sebagai ayat-ayat yang susah dipaham atau sulit dipaham, Rasulullah SAW belum menerangkan. Ya kan begitu berarti. Berarti kalian menganggap ayat ini belum dijelaskan oleh Nabi. Walihada yaj'al kullu yaj'al kullu fariqil muskil min nususi ghaira ma yaj'aluhu al-fariq al akhir mushkilan. Oleh karena itulah satu kelompok menganggap yang ini muskil, sulit dipaham, tapi kelompok lain menyatakan tidak muskil. Ini bisa dijelaskan. Yang satu kelompok menyatakan ini nggak bisa dipaham, yang satu mengatakan kita bisa berkhayal dengan ayat ini. Silahkan berkhayal. Yang satu lagi menyatakan bahwa ayat ini karena tidak dijelaskan, maka ada lima kemungkinan. Bisa ditafsirkan dengan merah, biru, kuning, hijau, dan bisa juga ini, bisa juga itu, masih ada tujuh kemungkinan. Ini barakallahu fikum antar mereka sendiri bertikai sebentar. Marilah kemari ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kemari kita pakai kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Yang paling paham tentang ayat ini siapa? Kalau mereka menjawab Rasulullah masih ada keislaman sedikit. Ya. Kalau tahu Rasulullah paling paham, kenapa enggak tanya pada Rasulullah? Pasti Rasulullah menjelaskan. Karena itu tugas seorang nabi menjelaskan setiap ayat, setiap apa yang Allah turunkan dijelaskan. Berarti kalian menganggap bahwa Nabi tidak menerangkan sehingga kalian menebak-nebak sendiri. Yang ini menakwilkan, yang ini mengkhayalkan, yang ini membodohkan. Rasulullah Thumma minhum man yaqul. Di antara mereka juga ada yang berkata. Lam ya'lam ma'aniha aidan. Juga tidak bisa dipahami maknanya. Wa minhum man yaqul alim, alimaha walam yubayinha. Ada yang berkata Nabi pun tidak tahu, jadi nggak menerangkan. Karena Nabi sendiri tidak tahu. Itu jawaban bodoh mereka. Golongan kedua, alimaha walam yubayinha. Nabi tahu, tapi nggak menerangkan. Ini jawaban bodoh kedua. Mengapa? Karena berarti dia menuduh Nabi berkhianat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan mengatakan pada Rasulnya alaihissalatu wassalam dengan kalimat yang jelas ada dalam Quran. Litubayyina linnasi manuzzila ilaihim. Agar engkau terangkan apa yang diturunkan pada mereka. Itu tugas Rasul litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Tapi kelompok kedua ini menjawab, Nabi tahu tapi gak menerangkan. Berarti engkau menuduh Nabi berkhianat, tidak menerangkan apa yang Allah suruh untuk diterangkan. Litubayyina linnasi manuzila ilaihim. Bal ahala fi bayaniha anil adillatil aqliyah atau seperti ucapan yang ketiga, Nabi tidak menjawab, tidak menerangkan itu supaya kalian berpikir sendiri dengan akal kalian. Ini lebih bodoh lagi. Diserahkan pada akal-akal mereka yang bukan Nabi, sedangkan akal Nabinya nggak dipakai. Astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak mau menjawab, tidak mau memikirkan maknanya, Kemudian disuruh orang lain suruh berfikir. Wa 'ala man yajtahid fil 'ilmi bit ta'wil tilka nusus Kemudian diserahkan kepada mereka yang mau beristihad, bersungguh-sungguh beristihad untuk membuat kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, ila akhirnya. Fahum mustarikuna, berarti mereka sepakat. Berarti mereka sepakat menganggap anna rasul lam ya'lam au lam yu'allim. Berarti mereka sepakat menganggap Nabi tidak tahu atau tidak memberitahu. Bal nahnu arafna al-haqqa bi'uqulina. Kata mereka, tetapi kami tahu dengan akal-akal kita sendiri. Thumma jtahadna fi hamli kalamin rasul. Kemudian kita bersungguh-sungguh menarik ucapan Rasul kepada apa yang yuwafiq uqulina apa yang bisa mencocoki akal-akal kita kata mereka. Wa annal anbiya wa atba'uhum la ya'rifuna al-aqliyat. Sedangkan nabi dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya nggak ngerti cara berpikir. Tidak mengerti akliyat, kecerdasan ila akhirnya. Seakan-akan yang ngerti akliyat hanya mereka kaum filsafat. Hanya mereka ahli ilmu kalam wala yafhamuna sam'iyat wa kullu ضلال dhalalun wa tadlilun an sawa'is sabil atau mereka menganggap bahkan para anbiya pun tidak memahami as-sam'iyat sam'iyat itu dalil-dalilnya ayat-ayatnya yang didengar mereka menganggap dalil-dalil itu didengar sehingga dijuluki sam'iyat kemudian memahaminya dengan akal maka dikatakan akliyat kata mereka bahwa nabi-nabi tidak tahu sisi akliat sehingga tidak tahu pula sam'iyat. Sam'iyat ini maksudnya kemana? Nggak tahu, tidak diterangkan. Kenapa? Karena nggak tahu akliat. Agar kita berpikir. Apa perkembangan berikutnya? Karena kesesatan selalu begitu. Berkembang menjadi kesesatan yang kedua, kesesatan yang ketiga, dan seterusnya. Kesesatan berikutnya berarti agama ini bisa berubah setiap zaman sesuai dengan nalar yang berkembang. Itu aliran liberal. Maknanya liberal adalah kebebasan berpikir. Sehingga agama itu akan dipahami dengan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya, sesuai dengan zamannya, ila akhirnya. Ini lebih mengerikan lagi. Yang akhirnya tidak terpakai semua syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah.